Ya, <laughs> yang sudah duduk di sebelah saya pemirsa ada Ustadz Abi Makia. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah kita akan eh, memberikan cahaya lagi. Saya juga butuh cahaya hari ini Ustadz sepertinya. Semuanya insya Allah. <laughs> Semuanya insya Allah. <laughs> Dan pada pagi hari ini sudah ada teman-teman saya juga pemirsa yang akan menemani Anda juga. Para ibu cantik dari Majelis Taklim Al-Hiyah. Assalamualaikum ibu-ibu. Ya artinya perhiasan surga. Saya selalu suka ya dengan... Uh, arti dari al ini ya. Aduh, dapat aja uh, namanya ibu-ibu ya. Dan Iya, oh oh dia kasih Wah pantesan Oke baik, hari ini kita akan membahas mengenai kodok dan kodar Nah, hmm. uh, sejauh ini saya sudah sempat dengar mengenai hmm. kodok dan kodar Yang uh, mungkin uh, gampangnya takdir begitu ya Iya Yeah. Hmm. ya. <laughs> Iya. ya. Yeah. Bagaimana nih, saya ingin penjelasannya Yeah. Mengapa ada kodok dan kodar ini dan mengapa kita diberikan takdir Kodok kodar itu, hmm. iya Bismillahirrahmanirrahim Ini pertanyaan yang sangat baik Karena apa, di dalam bab akidah Itu mesti tidak boleh dilupakan kodok kodar hmm. Iya, kodok kodar ini harus harus dipahami dan harus dijelaskan dan harus dimengerti. Mm -hmm. Maka bagian daripada terpenting rukun daripada rukun iman mm -hmm. ada adalah dengan mengatakan al-imanu bil qada wal qadar. Beriman kepada qada qadar. Ketika mm -hmm. orang ini tidak beriman terhadap qada qadar, jatuhnya kepada hukum kafir. Mm -hmm. Orang tidak tidak iman terhadap qada qadar. Iya. Mm -hmm. Maka dengan mengatakan saya ingin menjelaskan simpel qada adalah satu ketentuan yang diberikan oleh Allah belum terjadi belum iya terjadi. belum terjadi mm-hmm. ini sekarang ini subuh nanti jam 8 kita nggak tahu itu apa yang terjadi apa yang terjadi itu masih ada di dalam qada Allah mm-hmm. Ya, qada eh, adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah namun belum terjadi. Itu mm. maaf, saya sampaikan untuk lebih memahami dengan bahasa yang sederhana. Iya, qada sesuatu ditentukan oleh Allah namun belum terjadi itu qada. Sesuatu ketentuan dari Allah dan sudah terjadi mm-hmm. dan yang sedang terjadi itu qadar. Hmm. Sekarang kita katakan dengan kodar Allah kita berkumpul pagi ini di Antv itu adalah kodar. Uh-huh. Nanti jam 6 kodok. Begitu ya. Jadi kalau sudah terjadi qadar belum terjadi qadar dan qadar ini Allah yang menentukan. Uh-huh. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang qada qadar. Uh-huh. Jadi qada qadar Allah yang menentukan. Subhanallah, untuk apa qada qadar ini dipelajari? Uh-huh. Untuk kita ini lebih apa? Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya para agama Islam. Islam itu sering mengatakan istislam. Istislam itu menyerahkan diri kepada Allah. Apapun yang terjadi sudah ditentukan oleh Allah. Sampai puntan dalam satu hadis Rasulullah SAW tentang penciptaan manusia cukup panjang hadis ini. Namun saya kutip satu ataupun ujung daripada hadis ini dengan mengatakan Allah ketika empat bulan bayi di dalam perut ibunya mm -hmm. sudah mengatakan ditentukan hal huwa sa'idun atau sa'iyun am sa'idun. Mm -hmm. Bayi ini nanti kalau sudah lahir nasibnya bagaimana, usianya bagaimana, namanya siapa, kerjanya di mana, istrinya siapa, suaminya siapa, sampai Allah sudah menentukan bayi ini ahli surga atau ahli neraka Allah sudah tahu. Mm. Subhanallah. Jadi tidak ada kalimatnya yang namanya qada qadar dari Allah itu berubah karena wah ini salah nih Allah bisa tidak Iya makanya ini maaf perkataan yang salah kalau diucapkan beberapa orang dengan mengatakan begini misalnya ada seorang perempuan tapi gayanya laki-laki banget dia bilang nih tadinya mau calon jadi laki-laki nih cuma malah keluar perempuan memangnya Allah pernah bersesat pernah berbuat salah dan pernah berbuat tidak ya dengan mengatakan ada seorang laki-laki tapi lemah gemuk apa Lu mau pemulai? Iya, jangan bengong terus. <laughs> Lu sampai bengong itu jadi satu perempuan itu laki-laki tapi gemak lemah kemulai Lalu ditanya, ini tadinya mau jadi cewek nih. Cuma keluarnya laki-laki. Itu tidak boleh diucapkan. Nggak boleh diucapkan. Karena apa? Karena ini berarti dengan menyatakan Allah tadinya mau bikin dia laki tapi perempuan seolah-olah mengatakan Allah salah astagfirullahaladzim ini tidak boleh diucapkan siapapun yang mengatakan seperti itu peringat eh mas maaf Ma maaf, ini perkataan yang salah. Karena apa? Allah tidak pernah merubah apapun yang telah Allah tentukan. Maka dengan qada, qadar, ketentuan Allah yang Allah tentukan dan tidak ada unsur makhluk siapapun yang ikut campur tangan di dalam qadar qadar. Wala malaikat, wala anbiya, wala rasul, wala aulia, wala ulama usoleh tidak ada. Semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang makna qadar secara singkat. Seperti itu. Mhm. Iya. Baik, ini kan sudah ditentukan dari uh, bayi di dalam kandungan iya. empat 4 bulan. Empat bulan. Secepat itu, Ustaz. Iya. Uh, tujuannya uh, untuk supaya kita pasrah gitu ya. Uh, dalam arti kata sudah mengerti bahwa Allah ini mhm. sudah menentukan segala-galanya. Hmm. Bahkan kan ada satu hadis lain dengan mengatakan jangan lebih ini tadi kan kaget ya. Hmm. Tapi kalau kita ungkap hadis satu iya. lagi lebih kaget lagi oh, dengan gitu, ya. mengatakan ya. subhanallah khalaqallahu arwah ibnu Adam. Allah menciptakan ruh-ruh daripada anaknya Adam. Ini kita mhm. semuanya keturunannya ini dengan mengatakan qabla ayyakhluqallahu al-ardha bi khamsina alfasana. Mhm. Sebelum 50 ribu tahun bumi ini diciptakan, Allah sudah menciptakan Adam dan anak-anaknya. Mhm. Ruhnya itu sudah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Wallahu a'lam. Iya, tapi subhanallah berarti apa? begitu ruh ini terlalu panjang perjalanannya ya. Sampai namun ketentuan bagi kita manusia namanya segala paling tidak kita mengetahui 4 bulan sebelum dilahirkan sudah ditentukan segala galanya. Maksudnya 4 bulan di dalam kandungan bukan sudah ditentukan segala galanya. Seperti okay. itu. Baik. Ya. Nah, pemirsa kodar dan kodar ini menjadi sangat penting karena uh, saya juga penasaran mengapa ini sampai ada di rukun uh, iman segala ya saatnya <laughs> berarti ya, penting harus digali lebih dalam ya, lagi karena betul. itu kita akan menggali lebih dalam lagi dan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi tetap di Cahaya. Kembali lagi dalam cahaya hati pemirsa kami sedang membahas mengenai kodok dan kodar. Tadi eh, Ustaz Abimaki sudah uh, mem, um, arti mengenai kodok dan kodar sendiri sudah iya. dijelaskan yeah. panjang lebar oleh Ustaz Abimaki. Yeah, nah saya ingin bertanya tapi saya persilahkan ibu-ibu yang hadir di sini dulu yang kayaknya penasaran gitu ya mukanya <laughs> ingin tanya buru-buru. Baik silahkan ibu siapa yang mau bertanya duluan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rara. Abi, saya ingin bertanya. Selama ini kita mengetahui bahwa takdir itu telah ditentukan. Uh -huh. Kalau sudah begitu, untuk apa kita tetap harus berusaha? Misalnya kita tetap harus bekerja keras atau harus belajar. Juga misalnya kalau kita sakit, untuk apa kita harus berobat? Terima kasih Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan saya juga tuh. Oh, iya. <laughs> saya ingin bertanya itu juga. Kenapa iya. dong kita harus berusaha hmm. bekerja kerja keras dan uh, ya kalau sakit harus berobat gitu padahal yeah, iya. kan takdirnya sendiri sudah ditentukan apa Betul. yang akan terjadi iya Masya Allah pertanyaan sangat baik sekali dan ini banyak diungkap pada ini para sahabat bertanya itu kepada Rasulullah oh. ketika Rasulullah sudah ditentukan ahli neraka dan ahli surga para sahabat mengatakan kalau begitu buat apa kami kerja begitu buat itu kalau memang sudah ditentukan ahli neraka dan ahli surga buat apa kami ibadah kalau memang saya ahli sorga, nggak ibadah pun jadi ahli sorga. Begitu, ya, soal begitu ya. Namun Rasulullah mengatakan, "I'malu fasayarallahu amalakum." Iya, dengan mata ini bahkan firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan kerjakan saja apa yang menurut dalam hati nurani dan Al-Qur'an dan hadis benar lakukan maka Allah akan memudahkan Anda untuk menuju jalan surga. Hakikatnya begini, kita tahu seluruhnya dengan mengatakan kalau kita ingin mencari ilmu tidak mungkin kita duduk saja tanpa mencari ilmu ya tidak akan dapat. Untuk lebih jelas, saya ingin menyampaikan satu kisah yang sangat menarik sekali. Bagus sekali kisah ini. Di zaman Sayyidina Ali, ketika Sayyidina Ali sedang mengajar, tiba-tiba muridnya itu celengak-celinguk sana sini sana sini. Akhirnya kata Sayyidina Ali, ya, kamu sini dengarkan dong kalau saya lagi bicara. Kata saya muridnya dengan mengatakan, "Eh Imam Ali, kalaupun saya akan jadi pintar dan jadi seorang ulama, enggak belajar pun, enggak dengar kamu pun saya akan jadi ulama." Kan begitu kodok kodok Ali hanya senyum. Besoknya lagi Sayyidina Ali mengajar lagi anaknya celengak, celinguk, celengak, celinguk panggil, "Kamu ini kalau saya ngajar dengarkan dong." Anak itu menjawab, "Kalau kodok kodar aku jadi ulama, enggak belajar sama kamu pun saya akan jadi ulama." Itu kekeh berpegang terhadap kodok kodar. Besoknya dia menikah mintalah ataupun cari undangan. Begitu dilihat undangannya selesai menikah, Sayyidina Ali yang menikahkan, kata Sayyidina Ali, kamu sekarang sudah sah menjadi suaminya si Fulana. Fulana jadi istrimu. Sekarang karena kamu sudah jadi suami istri, kamu pulang ke rumah ibumu, kamu pun pulang ke rumah ibumu. Dipisahkan. Si laki-laki itu kaget. Ya Ali, saya kan sudah berhak suaminya dia. Emang, memangnya kenapa? Aku mau tidur bersamanya. Untuk apa? Biar saya punya anak. Lalu Imam Ali mengatakan kalau kodok kodar anda akan punya anak nggak tidur bareng pun kamu punya anak. <laughs> Subhanallah. mungkin nggak? Akhirnya dia mengatakan ya tidak mungkin Imam Ali. Saya harus tidur bareng baru saya punya anak. Imam Ali jawab dengan mengatakan giliran ngaji nggak ngerti, giliran bikin anak ngerti. <laughs> Istilahnya nggak mungkin kita punya anak tanpa apa? Tanpa berhubungan. Jadi istilahnya tolonglah kita akal sehat saja dengan menyatakan tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kalau saat ini kita tidak bergerak Ya, iya, hmm. sampai dengan mengatakan kalimatnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi Allah ini tidak akan berubah satu bangsa, satu kaum, satu negara, satu orang pun kalau seandainya dia tidak mau berubah. Berarti di situ ada perubahan yang harus dilakukan oleh diri sendiri dan Allah yang akan merubahkan hakikat segala-galanya. Seperti itu. Hmm. Iya. Jadi kita tetap harus berusaha ya. Harus berusaha. Dan kita juga tetap harus percaya kepada kodrat dan kodrat nah, gitu ya. seperti ya. itu. Iya. Oke, baik. Ada ibu yang ingin bertanya lagi? silakan silakan Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inep. warahmatullahi. wabarakatuh. Abi, saya mau bertanya. Silahkan. Apakah doa dapat merubah uh, kodo atau uh, dan kodar kita? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Doa. Waduh, masya Allah. Ini sebuah ataupun satu pertanyaan yang sangat luar biasa karena ternyata ini hadis ya. Dengan menyatakan kalimatnya doa sesungguhnya dengan doa ini juga qada wal kadar merubah qada qadar. Namun saya harus sampaikan dengan hal yang lebih detail karena maaf tadi dari awal bahwa qada qadar ini tidak perubahan. Tapi kenapa hadis ini menyatakan seperti itu? Maaf. Kehidupan kita ini seperti buku lembaran-lembaran yang kita punya. Iya, saya ingin menyampaikan satu hal e, lebih detail ataupun dengan satu kisah yang sangat menarik di zaman Nabi Musa alaihissalam. Iya, di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seseorang walaupun dengan menyatakan ini adalah e, satu hal yang lemah hadisnya, namun kita ingin memahami daripada kodok kodar lihat. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, waktu itu ada orang bermimpi sesuatu, lalu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa dengan menyatakan kalimatnya, Musa saya bermimpi tadi malam begini-begini. Lalu kata Nabi Musa, sebentar saya tanya kepada Allah artinya apa tanya kepada Allah, tiba-tiba Allah menurunkan langsung bukunya dia. Diperlihatkan, nih kejadiannya. Dibaca oleh Musa, oh kamu itu akan meninggal tanggal sekian, bulan sekian. Hanya tinggal beberapa saat lagi. Subhanallah, kaget Musa saya akan manggil apa akan akan dipanggil oleh Allah saya akan wafat hanya tinggal beberapa saat lagi. Iya. Terus bagaimana? Ya pasrah saja. Lalu orang itu pulang ke rumahnya, lalu dia berdoa, bersedekah, berdoa, berdoa, berdoa. Di waktu yang sudah ditentukan dia masih hidup. Bingung dia. Datang lagi kepada Musa dengan Musa, katanya saya akan mati tanggal sekian bulan. Sudah lewat. Katanya, "Loh, kok kamu masih hidup ya?" Ya itu dia kenapa? Sebentar saya tanya kepada Ya Allah, ini kok masih hidup segala macam? Diperlihatkan lagi bukunya, "Musa, kamu tidak buka lembaran berikutnya." Begitu dibuka lembaran berikutnya dengan menyatakan karena dia banyak berdoa, maka aku panjangkan usianya. Karena banyak berdoa, tidak dengan menyatakan karena banyak berapa berapa tapi karena banyak berdoa aku rubah Subhanallah. Misalnya begini, dalam tulisan qada qadar kita dengan menyatakan bahwa kita keluar dari rumah akan menginjak duri sehingga do, eh, apa kaki kita akan tergores dengan duri itu dan berdarah. Hmm. Tiba-tiba kita keluar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim La Ataupun doa apa saja Bismillahirrahmanirrahim Keluar dalam kodok kodar itu tertulis Karena dia membaca Bismillah sebelum keluar Aku hindarkan dari apa dari duri tersebut Mhm. Jadi perubahan yang ada itu bukan berarti merubah segala-galanya. Namun satu hal yang ada perubahan di situ karena ada doa, karena doa, karena doa. Inilah inti daripada benarkah doa itu merubah qada qadar? Ya, namun tidak keluar daripada qada qadar yang Allah tentukan. Saya dipahami ya? Mhm. Inilah yang dikatakan qada qadar ataupun doa berubah satu kodok kodar seperti itu. Iya. Baik, menarik sekali pertanyaan dari uh, para ibu dari Majelis Taim Al Hiliyah tadi ya pemirsa dan setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi meng mengenai kodok dan kodar karena saya juga masih punya pertanyaan nggak mau kalah sama ibu-ibu <laughs> ibu-ibu ya dan ya. kemana-mana tetap di Cahaya Hati. Kembali lagi dalam cahaya hati pemirsa, kami sedang membahas mengenai kodok dan kodar. Nah, Ustaz, uh, eh, saya yeah. juga ingin ikutan bertanya sama <laughs> seperti ibu-ibu. Nah, kalau kodok dan kodar ini sendiri sudah ditentukan oleh Allah, hmm. dan saya uh, pernah mendengar bahwa kodok dan kodar ini adalah rahasia Allah. Rahasia Allah. Nah, tapi uh, saya juga sering sekali mendengar ramalan-ramalan uh, gitu, yeah. Iya. orang yang bisa meramal, orang yang bisa mengetahui masa depan seseorang gitu ya. Ini kan <laughs> iya. kodok dan kodar dan rahasia hmm. Allah. Apakah yeah. memang ada orang yang diberikan hidayah untuk hmm. mengetahui nasib hmm. seseorang, uh, takdir seseorang? orang hmm. atau eh, seperti apa dibentuknya bentuknya nih? Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menegaskan dengan pertanyaan sangat baik sekali ini dan mungkin jadi problem kita bersama sekarang ini ya di mana-mana sekarang ini. Saya ingin menegaskan bahwa sekali lagi qada qadar hanya Allah yang tahu. Hmm. Rasulullah tidak tahu, tidak tahu Rasulullah. Berarti ini tidak bisa ditawar Tidak, tidak gitu bisa ya? tawar menawar itu. Rasulullah tidak tahu kecuali ya dikasih tahu oleh Allah. Amin. Begitu. Seperti hanya Rasulullah SAW sudah menyampaikan dengan mengatakan bahwa di nanti zaman akan begini, akan begini, suatu saat akan begini. Itu disampaikan. Karena apa? Rasulullah itu apa yang diucapkannya? Wahyu. Wahyu ama yang cikwanin hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya itu wahyu. Begitu. Nabi saja tidak tahu tentang kodok kodar. Iya. Subhanallah, para rasul tidak tahu Para ulama masyaih yang ada pun tidak tahu tentang qada kodar karena itu gaib. Percaya kepada sesuatu yang gaib Yang gaib itu bukan jin, bukan setan Bikin itu saja Nasib kita dia akan datang itu gaib Kita tidak tahu kita tidak tahu. Maka kalau ada orang, maaf saya ingin terjemahkan lebih jelas lagi. Kalau ada orang yang so tahu tentang gaib, panggil sama ibu sama bapak. Misalnya sama saya tanya sama ibu. Ini hari apa nih? Misalnya, taruhlah sekarang ini misalnya ini hari Jumat. Misalnya, begitu ya. Hari Jumat yang lalu, ingat nggak apa yang kita kerjakan? Bingung kan? Mhm. Sesuatu yang sudah terjadi aja kita nggak ingat <laughs> apalagi sesuatu yang akan datang. Mhm. Sekarang nggak usah nggak usah repot-repot bawa ibu datang ke sini lalu mengatakan bu, misalnya tolong ibu lihat lihat apa? Tolong lihat kaca, ya. Tolong ibu lihat bulu mata ibu ada berapa? Ada yang tahu nggak bulu matanya berapa? Ada yang tahu kan? Tapi terlihat kan? Sesuatu yang nampak saja tidak tahu berapa jumlahnya. Apalagi sesuatu yang gaib. Orang yang so tahu tentang gaib, saya katakan bohong, pembohong besar adalah orang yang tahu kamu bagusnya di sini, kamu kerja itu, kamu berbuat ini, kamu harus begini, itu pembohong. Punten kan saya katakan begini karena ini akidah yang harus disampaikan. Mhm. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan menyatakan kalimat yang ada naudzubillah, Islam ini sesuatu hal yang menjaga akidah. Ini hati-hati. Tadi dengan menyatakan hidup rukun iman loh ya. Ini rukun iman. Jangan dilunturkan iman ini dengan suatu kebohongan yang ada di muka bumi ini. Qadha qadar hanya Allah yang tahu, qadha qadar hanya Allah yang ngurus. Nabi tidak tahu, para rasul tidak tahu, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang qadha qadar. Ya, seperti itu. Kalau uh, jadi selain wahyu, ya. apakah Allah uh, Allah tidak menyampaikan mengenai kodar dan kodar ini kepada seseorang selain wahyu kepada uh, nabi atau rasul Iya. Tentang kata-kata seperti itu hanya kepada Rasulullah wahyu disampaikan, mungkin kepada ulama soleh itu namanya karomah disampaikan. Itu ya. ada ada mungkin terjadi. Mungkin juga. terjadi, namun maaf dalam arti kata kalau di dalam kata-kata Ibnu Khaldun mukaddimahnya tentang kodar kodar ini hanya tahu Allah, namun ada sedikit pembukaan ya hmm. itu hanya melalui mimpi seseorang saja. Hmm. Iya, mungkin kalau saya bertanya kepada ibu-ibu, masya Allah, kepada para pemirsa, pernah nggak ibu duduk satu tempat tiba-tiba dalam perasaan ini kayaknya pernah terjadi ya? Bahasa pernah? dejavu gitu. Dejavu, nah sering begitu. Gitu ya. itu dalam Islam tidak ada kalimat dejavu, tidak kalimat apa. Islam menyatakan kalimatnya Anda pernah hadir di situ melalui mimpi. -huh. Mhm. Karena orang mimpi ini di dalam kalimatnya dalam hadis Rasulullah SAW, "Qabadallahu ruhul ahya wa ruhul amwat." Allah memegang ruhnya orang tidur dan orang yang yang sudah wafat. Mhm. Iya. Lalu orang tidur ini dikirim lagi ruhnya oleh Allah ketika dia bangun. Uh mhm. -huh. Maka ketika ruh ini tidur, boleh ruh ini kemana saja melayang, kemana-mana, lari ke sana kemari. Sampai saat ini tidak ada satu orang ulama pun menyatakan kalau orang sedang tidur ini ada malaikat mendampingi ruh kita tidak ada. Iya, jadi itu urusan Allah Subhanahu wa taala maka disunnahkan sebelum kita tidur membaca doa. Kenapa? Agar kita ini selalu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, luar biasa. Ternyata menarik sekali ya Ustaz Abi yeah. ya bicara mengenai kodar dan kodar ini. Dan hmm. ternyata memang uh, sangat penting karena memang ada, ada di salah satu uh, rukun iman. Dan insya Allah ini karena kayaknya masih banyak yang penasaran gitu ya Ibu ya. Saya juga masih banyak penasaran mengenai kodar dan kodar. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kesempatan untuk membahas sekali lagi mengenai kodar dan kodar lebih panjang lagi. Tapi untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu dari Majelis Salim Al-Hilya sudah menemani saya sekali lagi. Dan uh, sebelum kami berpisah ada doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Abi Silakan. Ya. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala نستغفرك ونتوب إليك يا رحمن نستغفرك ونتوب إليك يا عزيز اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا ارحمنا ارحمنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا ربنا jadikanlah kami hamba-hambamu yang hadir di majlis ini yang menyaksikan acara cahaya hati ini dijadikan hamba-hambamu yang soleh, yang khusyuk ketika beribadah kepadamu, yang dapat menikmati zikir mengucapkan namamu, bertasbih, bertahmid, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kodok kadar kami ini kodok kadar yang selalu baik dalam kehidupan kami, dan jadikanlah kami sebagai calon penghuni surga firdausmu, ya Allah ya Rahman ya Rahim, siapapun yang mendengarkan doa ini, yang mengaminkan doa ini, angkatlah derajatnya di dunia dan di akhirat angkatlah derajat keluarganya di dunia dan di akhirat angkatlah derajat anak-anaknya dan keturunannya di dunia dan di akhirat Allahumma stajib du'aana apapun yang kami pinta pasti akan kau kabulkan karena firmanmu uda'uni astajib lakum mintalah kau kepada aku niscaya aku akan kabulkan semua permohonanmu kami hanya meminta kepadamu kami hanya memohon kepadamu kabulkan permohonan kami Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dan pemirsa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam